Alhamdulillah pada kesempatan di pagi yang cerah ini hari Selasa eh, hari Rabu 10 Maret 2021 jam 26 jam 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu dalam pembahasan kita Al-Akhbar Sahliha sahihah di Ahkami Siyami Ramadan kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-74 yang mana sesi yang ke-74 pembatal puasa dan kita masuk kepada pasal yang kedua, pembatal muttafaqun alaih. Mendakil amora. Pembatal yang muttafaqun alaih ada berapa yang telah kita pelajari? Sudah. Sudah, itu aja. Berarti. Apa? lebih besar atau di bahasa Indonesia head ya, kata anak tak muda di sini waktu kita zaman muda memang belum ada zaman muda kita lihat itu juga dinamakan sisa namun sudah terkawal kalau kalau sisa dibakar dengan arang. Nah. Jadi sebelum dimasukkan ke alat dibakar dengan arang dulu baru dipindahkan untuk membeli modern. Maka dipersilakan kepada Ikhwanina untuk mentasmi kesimpulannya ada empat bukan ada tiga perit sisa ataupun Bapak, Bapak lihat tidak semula. Ya, ya. kalau muhaddis di dihi al-khamisu. Ma makna al-khamisu Ini siar kelima apa? Minal mufsidat usiam yang lah merokok dan head maka yang kelima al-azm alal fitr lekatnya maka yang kelima adalah al-azm alal fitr maknanya adalah dia telah berazam untuk berbuka memutuskan ya maka di sini sudah otomatis batal puasanya. Seperti seseorang yang memang di bulan Ramadan dia berpuasa akhirnya kemudian mendapatkan kabar yang tidak baik dari kerabatnya meninggal ataupun bahkan orang tuanya meninggal maka diharuskan dia safar dari Darmasraya misalnya ke Bandung ataupun kemana saja maka akhirnya mendadak padahal dia dalam keadaan berpuasa maka dia harus safar maka safar dalam perjalanan yang jauh misalnya dan juga memberatkan maka lebih baik berpuasa seperti banyak di dalam akan kita bahas laisa minal bil asyab fi safar. Bukan dari kebaikan berpuasa di waktu safar dengan catatan safarnya membuat dia lemas, membuat dia kepayahan maka bukan dari kebaikan. Karena Allah telah memberikan rukhsah. Mengangkat ini kematian Allah ala safarin fa'iddatun min ayamin ufa. Dalam siapa kalian yang sakit ataupun safar yang melakukan tidak apa berbuka min ukhar di hari-hari selain Ramadan. Maka rukhsah. Kemudian orang ini dalam kepayahan minal bir bukan dari kebaikan asyam kisah di saat nah. maka jika dan hari. Kemudian dia mendengar kabar tadi bahwa kerabatnya ada yang meninggal, maka dia harus safar. Di sini dia berazam, saya mau safar dan saya mau berbukanya. Kebetulan di hadapannya sekarang belum ada makanan di rumahnya karena semua orang di rumahnya berpuasa mungkin setelah di jalan merasakan haus ataupun di jalan merasa lapar karena membawa barang-barang dan sebagainya maka di saat dia berazam untuk berbuka nanti setelah dia keluar dari kotaknya dari desanya dan mulai berada di atas kendaraan maka di sini dia maka di sini dia sudah batal puasanya. Paham? Berarti yang kelima apa? Dari pembatal yang pun alih terputusnya niat puasa. Jadi dia sudah tidak meniatkan lagi. Tapi tapi ah nanti saya mau berbuka di supermarket terdekat akan membeli minuman karena merasa haus. Sudah diniatkan seperti itu, maka terputuslah puasanya secara mutlak alih. Maka untuk permasalahan ini, barakallahu fikum, ini adalah permasalahan yang kelima dari perkara pembatal yang mutafakun alih yang disepakati. Dan dia adalah ingkita an-niyah bisyam sinahari Ramadan diputuskannya niat dengan berazam untuk berbuka di siang Ramadan yang mana dia tadinya berpuasa dengan maka bagaimana telah terdahulu di dalam pelajaran surut Asyam disebutkan an adalah dari syarat yang harus dipenuhi untuk dibangunnya dari ibadah puasa Ramadan. Maka telah terdahulu di bab siang disebutkan niat adalah dari suruh sehat. Jika ingin diterima puasanya harus berniat. Bahkan berniatnya kapan? Hendak ya niatnya kapan? Di waktu duha? Kapan? Ya? Nggak tahu. Kapan ya itu. Hah? Qabla al-fajr, aina dalil? An Aisyah, an حفصة من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له ومن صحابي ثاني من يجمع ابن عمر Ibnu Umar. Maka dari Hafsah dan Ibnu Umar kilahuma ada marfu'an atau mauqufan atau ini, Maka disebutkan dari syaratnya juga harus tadi niat Meniatkan di hari. Ramadan kemudian melihatkan puasa tidak, tetapi sebelum kajian. Sesuai anak tadi. Dua, maka kembali kepada permasalahan. Pendalilan yang disebutkan oleh penulis di sini tentang permasalahan telah terdahulu Sahihnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sungguhnya diterima atau tidaknya al-a'mal tergantung kepada niat. Maka niat itu perkara yang paling penting. Wa innamal likulli imri'in manawa. Dan balasan dari Allah tergantung dari niatnya. Jika niatnya untuk Allah, dia akan mendapatkan pahala. Jika niatnya untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang diinginkan dari dunianya. Maka di hadis ini disebutkan faman kanat hijratuhu ilallah wa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila ila dunya yusibuha aw imra'atin yang tuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kemudian pendalilan yang kedua dan ini pun telah kita tahrij dan kita hanya mengulangnya di sini dan seperti ini terulang-ulang hadis bukan suatu keaiban. Bahkan menunjukkan kepada fakihnya Hadis yang ada padanya hanya empat ribuan hadis. Namun di Sahih Al Bukhari ada sekitar yang tiga ribu dikatakan hadis tersebut Asalnya kan 4000. Naam, diulang-ulang oleh beliau dikarenakan kekasihan beliau. Maka dimasukkan kepada bab yang begitu pun di sini. Kita hanya mempermasalahkan kecil puasa saja. Ataupun Imam Al-Bukhari masalah jami' sahih. Terkumpul padanya permasalahan fikih yang banyak dan permasalahan akidah dan permasalahan tafsir. jami sahih berbeda dengan pembahasan kita yang hanya fikih siap Ramadan. Mengulang-ulangnya menandakan tentang kefatihan dari penulis tersebut. Maka sebutkan telah kita lewati di dalam surut siam Ramadan sehat segi apa? Dari segi dari pembatal puasa tidak terpenuhinya lagi syarat. Karena dia memutuskan syarat apa itu niat dibakar. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah dan yang kedua dari Ibnu Umar, salahu min siyamihi ila ju'u wa rubata imin lai salahu min siyamihi ila sahar. Betapa, betapa sedikitnya orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan banyak pula dari manusia yang mana dia itu sholat malam dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali asar. Kecuali matanya yang mengantuk dan merah. Maka begadang jangan begadang. Jika tak ada artinya. Maka di sini bilang bahwa banyak dari manusia berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala karena masalah niat. Dan di hadis Ibnu Umar sama. Hadduhu min siyam hilju. Warubakwa ingin hadduhu Seseorang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar. Tidak dihitung oleh Allah Ta'ala. Karena niatnya tadi ingin dilihat ingin dilihat orang dan sebagainya. bapak ingin bisa jadi orang yang sholat malam sahar, begadang yang melelahkan. Di hadis yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah dan syahidnya bahwa amalan Bani Adam itu dilipat dan datang, bahkan dari 10 sampai ke 700 kemudian berkata di hadis tidak sholat kecuali puasa. Tapi nahuli, dia itu untukku. Wa ana ajri. Aku akan membuat pahala khusus yang sangat besar. Kenapa? Itu niatnya. Mana dalilnya? Karena dia tiada tiada usaha tahu wa ta'amahu li ajli. Oh min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya untuk untukku. Maka inilah pendalilan-pendalilan yang disebutkan oleh penulis di dalam al Yang menunjukkan bahwa permasalahan ingkitab niat pembatal puasa. Karena niat itu adalah perkara yang dan merupakan syarat. Kemudian di sini kita masuk kepada sedikit faedah permasalahan faedah dari kawaid fikih dan kawaid al-usuliyah tentang permasalahan syarat yang tidak terpenuhi. Masuk larangan yang menyebabkan syarat tidak terpenuhi. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa larangan jika masuk kepada syarat ada maka dia akan merusak langsung kepada ibadah tersebut. Maka ibadah itu ada syaratnya. Kemudian jika syarat itu dirusak, kembali kepada zat ataupun kembali kepada syaratnya yang terusakkan, maka otomatis amalan ibadah tersebut batal. Apa contohnya? Kita berikan contoh pada faidah ini. Perhatikan, di dalam faidah, di kuah idul fikiyah, Anahi in ada ila zat au dalla alal fasad. Wa in ada ila amrin kharijin fala. Maknanya suatu perkara yang terlarang. Jika masuk kepada zat dari amalan ibadah, amalan ibadah harus begini. Kemudian datang larangan. Diamalkan dan kembali kepada zat dari ibadah, maka ibadah itu rusak dengan masuknya larangan yang kembali kepada zat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, peribadatan. Kemudian datang larangan dan larangan ini masuk kepada syarat maka rusak pula amalannya. Dua perkara rusak amalannya langsung. Yang ketiga adalah namun larangan itu tidak berhubungan dengan ibadah ini. Dia masuk kepada ibadah tetapi larangannya tidak masuk. Bahkan larangan ini masuk kepada perkara yang lain. Tidak masuk kepada zat dan syarat, tapi masuk kepada perkara yang luar, maka tidak merusak peribadatan tersebut. Namun berefek ibadah tersebut menjadi kurang, tidak sempurna. Contoh, suatu larangan sekarang yang pertama masuk kepada zat ibadah. Maksudnya, ibadah ditentukan demikian. Dan kebalikannya demikian. Kemudian dia melaksanakan perkara yang terlarang tadi, maka ibadah itu langsung. Apa contohnya? Permasalahan peribadatan yang masuk kepadanya kesyirikan. Maka peribadatan itu dia datnya harus ikhlas kepada Allah. Karena Allah berfirman, budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Firman wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud Jadi tiga ayat ini jelas bahwa ibadah hanya diberikan kepada Allah straight to Allah is the one and only. Ya, yang satu-satunya yang tidak boleh tidak kecuali hanya kepada Allah diberikan. Ini makna dari fadilah tadi secara tauhid. Ini baru diterima. Kemudian datang larangan. Yang mana larangan ini langsung bertumburan dengan zat ibadah. Tadi ibadah harus dengan dari yang tiga ayat tadi. Kemudian larangan dari zat tauhid apa kebalikannya dari tauhid kesyirikan maksudnya orang ini melaksanakan ibadah namun mensyirikkan ibadah yang yang harusnya to Allah He is the one and only diberikan kepada makhluk seperti melaksanakan sembelihan sembelihan itu dia adalah ibadah maka wajib diberikan kepada Allah. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran, Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah li rabbik. Dan sembelihlah li rabbik. Maka sembelihan itu hanya untuk Allah. Dan sholat hanya untuk Allah. Dan ayat senada dengan ini apa? Di surat Al-An'am. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saidnya inna sholati dan nusuk nusuk bila ada sembelihan maka sembelihan itu itu dari ini ayat ini menjadi pendalilan bahwa sembelihan adalah yang hanya diberikan untuk Allah. Ini yang diinginkan. Jika dia hanya diberikan untuk Allah diterima. Namun dia diberikan untuk yang sholat Di saat dia melaksanakan ibadah. Wahai wali, jika istri pulang dari ngalap barokah ini, menziarahi kamu. Dan aku berdoa kepada kamu. Wahai wali, sembuhkanlah istriku. Maka aku bernazar untuk menyembelih kambing atau ayam cemani atau tunamu sebagai persembahan kepadamu. Ini jelas. Karena penyembuhan hanya untuk Allah dan yang memiliki kesembuhan ini yang sudah mati ini. Yang sudah mati tidak ada benar yang hidup. Seperti di hadis yang terulang inabna Adam ida mata intaqa amaluhu ila bi ihdasa bisa tidak ada hubungan yang dari anak yang satu kedua yang ketiga adalah amal jariah. Nabi Nabi Muhammad telah meninggal, kemudian kita menjawab itu Nabi yang mengatakan, Nabi Muhammad, adalah anakku yang sakit tidak bisa sama sekali. Maka di sini dia bernazar atau disembuh dari penyakit, dia pikir itu adalah berkah dari wali. Dia pikir itu ada ya. Itu keyakinan membawa suntikan dari kuburan Akhirnya mereka merasa utak Wah, harus menyembelih di kuburan wali ini. Karena itu perlihatkan istriku. Ini kekuburan dan kesyirikan. Akhirnya dia menyembelih, maka Kemudian dia di, di sini melaksanakan larangan menyembelih sama sembelihan. Namun larangan ini masuk kepada zat tauhid yang diperintahkan harus menyembelih itu dan sholat itu untuk Allah saja hanya untuk Allah saja dan sholat dalam penyembelihannya yang sama ini masuk kepada faidah tadi. Bisa datang larangan masuk kepada ibadah, kepada zat ibadah, kemudian datang larangan ibadah secara syirik, menyembelih kepada selain Allah, maka hancurlah ikut sehingga ibadah penyembahan Sembelihan kepada selain Allah tidak diterima bahkan berdosa besar. Ali radhiyallahu anhu la Allah manda bahal li Allah melaknat orang yang melaksanakan sembelihan kepada selain Allah. Sekarang bertemu dengan larangan yang larangannya ini zat dari kata larangan yang zat tauhid, maka tidaklah itu sirna hancur, tidak diterima. Dan berbuah kesyirikan haram. Lalu mana penjelasan kita, pembahasan kita sekarang? Pembahasan kita sekarang akan nahi bahwa datang larangan yang larangannya itu kembali kepada asal anhu baik kepada pada syarat satu sehat. Maka karangan ini yang juga menyebabkan batalnya dan hancurnya ibadah tersebut. Seperti apa contohnya? Niat untuk puasa. Dan untuk yang lainnya, bukan puasa saja, namun pengasuhan jadi syarat diterima diterimanya ibadah. Dalilnya tadi hadis-hadis yang disebutkan amal dunia dan hadis-hadis yang lain maka lapor innamal amal dunia tidaklah amalan itu tergantung kecuali dari niatnya. Untuk Allah diterima. Jika tidak, maka tidak diterima. Jika niatnya masih berpuasa, akan diterima. Jika niatnya putus, ingin berbuka seperti itu. Maka di sini datang berbuka puasa. Amalan berbuka puasa. Syarat dari puasa itu niat apa niatnya menahan makan minum di siang hari Ramadan. Kemudian datang larangan yakni justru memakan dan meminum jangan makan minum ni iya maka niatnya dia potongkan niat untuk makan maka di sini kembali kepada larangan masuk kembali ke sehat, maka dia itu di sini menghancurkan ibadah. Paham ya? Data larangan dan larangan itu berhubungan dengan syarat seperti niat ada meniatkan untuk makan dan minum. Yang harus harusnya meniatkan terus sampai maghrib, dia akan akan turun dari mobilnya atau menjak dia safar dan ber, belum bertemu ke supermarket maka dia sudah terputus maka ini yang, yang diinginkan dengan perkara larangan yang mana larangan ini masuk syarat kalau tadi pertama masuk pada zat zatnya itu harus tauhid maka dia melaksanakan sembelihan kepada selain Allah di sini tidak masuk kepada zat tetapi masuk kepada syarat sihat apa ini dengan pemutusan puasa merusak dari ibadah tersebut. Maka dari sini kita katakan ini kita termasuk pembatal puasa dan bahkan para ulama memandangnya sepakat dari bab larangan kembali kepada syarat sehingga merusaknya menjadi puasanya batu dengan pendalilan inamal amal tahan kita. Namun kita berikan selesaikan faedah yang ketiga. Maka suatu amalan kemudian datang larangan. Dan larangan ini dari ibadah tersebut dan tidak berhubungan dengan syarat apa hukumnya, ibadahnya diterima. Namun ada cacatnya karena mengamalkan paham. Apa contohnya dalam puasa seperti orang yang berpuasa namun dia bergibah. Namun dan gibah contohnya dua itu. Namimah dan gibah dia itu akan membatalkan karena larangan al-ghibah dan namimah pertama tidak masuk kepada zat puasa. Puasa di satu sisi, ghibah dan namimah sisi yang lain. Yang kedua tidak masuk kepada syarat. Seperti niat tadi. Disyaratkan untuk menjadi masuk kepada syarat. Adapun namimah bukan dari syarat. Paham? Untuk contoh yang lain yang lebih mudahkan, Orang melaksanakan salat ibadah. Jika dia adiknya mau sholat kemudian dia merasa ada sesuatu berarti dia telah memutus salatnya dengan kayaknya aku ada gas nih. Berarti dia memutuskan dari niat sholatnya. asal atau tidak? Sesuai puasa ini. Maka dia keluar dari sholat sholat berjamaah karena mencium ada sesuatu. Maka kembali berwudu dan masuk lagi kepada sholat. Sholat yang pertama batal. Kenapa? Karena niatnya terputus. Dan di sholat itu dia tidak tahu bahwa peci itu bukan syarat untuk diterima namun ya, yang bagus ataupun dia melihat di toko kemudian dia curi Inilah perkara-perkara yang harus dipahami nanti akan di ilmu fikih itu banyak perkara. Maka ini dinamakan dengan kuat untuk memahami perkara-perkara dengan mudah tanpa kebingungan. Nah, sekarang saya mau tanya. Bagaimana salat imrat dengan syarat terpenuhi? Akil balik dan juga syaratnya misalnya dan sebagainya terpenuhi semuanya. Namun kufiah yang ada di kepalanya hasil curian, dosa. Nah, Seperti ini tidak batal. Kenapa? masuk kepada yang ketiga tadi. An yakuna nahi dalam menyembelih batal karena masuk kepada zat ibadah itu zat yang harus tauhid. Contoh yang kedua kembali kepada syarat bahwa niat itu adalah syarat dalam berpuasa. Siapa yang memutus Adapun ini contoh yang ketiga min Orang yang sholat sunnah dia curi kuki yang hasil curian. Seperti juga kasus yang kami sebutkan. Tadi, kan? orang yang berpuasa, kemudian dia melaksanakan riba dan namimah. Dan namimah perkara yang lain. Puasa, tidak puasa haram. Dia puasa haram, laksanakan riba. Dia muftir, tidak berpuasa seperti kita sekarang hari Rabu. Atau hari Kamis nanti kita berpuasa hukumnya haram juga. Namun apakah dengan gibah dan namimah membatalkan juga nanti akan datang, apakah batal puasanya? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena jibat dan nabi itu tidak masuk kepada dat dari sholat dan dari puasa. Mencuri kupiah bukan dari sholat dan dat dari sholat. Dan juga gibah dan namimah bukan sah dan dat dari puasa sebab itu barang siapa yang melaksanakan di tanah yang tanah itu hasil curian. Boleh apa tidak? Salatnya diterima. Sama seperti kan. Jadi seseorang mana dia itu mencuri tanah untuk membuat masjid. Terutama dia untuk membuat dia. Maka di saat masjid itu sudah berdiri dan punya hasil curian, maka dia syaratnya diterima. Dia sholat kepada Allah ikhlas. Dan syaratnya terpenuhi. Dia wudhu, menghadap kiblat, bla bla bla. Kemudian dia sholat di tanah hati itu. Hasil curian dan hasil rampok. Rampok dari orang yang miskin, dan dia juragan maka diambilnya dengan paksa ini tanahku aku punya mau bikin surat-surat ke pemerintah ataupun untuk dibuatkan bahwa ini tanahku orang miskin ini takut kepada juragan ini, ini yang terus dolim dan pas. akhirnya dibiarkan namun dia tetap tidak ridho itu tanahku maka kesimpulannya dia sholat dan men, maka sholatnya dia ditanya hasil curian diterima atau tidak diterima sama kasusnya seperti yang kami meskipun eh, maaf sibran binal arf man tawakahu Rabbun ila sabai arabin Barang siapa yang mencuri tanah sejengkal saja tambahan dicuri dari tetangganya, maka di hari kiamat Hadis ini mutafakun alaih dari berbagai sahabat. Dari Sa'id bin Zaid, dan juga dari Aisyah, dan yang lainnya. Maka kembali kepada permasalahan. Permasalahan seseorang melaksanakan gibah dan namimah ini masuk kepada larangan. Tetapi tidak kembali kepada zat dan tidak kembali kepada syar, maka di sini apakah diterima puasanya? Diterima dan tidak usah membayar pokok lagi. Tidak, tahu puasanya seperti orang yang makan dan minum dikurangi pahalanya. Maka pendalilannya tidak lihat kepada hadis hadis yang akan datang pembahasannya tentang masalah gibah dan namimah dalam puasa disebutkan di dalam hadis yang datang dari dua sahabat, datang dari Anas dan juga datang dari Abi Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yada qawlan wal amal bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu." Ini di hadis Abi Hurairah, di hadis Anas, "Man lam yada Al-Khan wal-Kidb. Al-Khan wal-Kidb. Falahat Alhamdulillah an yada' so'amah Makanya, barang siapa yang dia itu berpuasa dan tidak meninggalkan Pauluzur. Pauluzur di sini diterapkan para ulama semua ucapan buruk baik dia ibadah namimah ataupun menjadi saksi palsu ataupun maka di bulan puasa nanti di perkara-perkara ini berdusta Anak-anak, di antara kalian jangan berdusta, jangan gibah, namimah, dan berbuat ucapan yang kotor seperti disebutkan kebinatang kepada saudaranya. Maka di sini hukumnya tidak membatalkan puasa tetapi hukumnya mengurangi puasa. Mana pendalilannya disebutkan di sini oleh Nabi kita, barang siapa yang tidak menjauhi ucapan yang buruk dan mengamalkan sikap yang buruk tersebut, falaisa lillahi hajah an yada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Para ulama tidak butuh maknanya bukan batal. Tidak ada pendalilan di sini batal. Dan tidak ada pendalilan di sini harus membayar kodok. Seperti orang yang tadi memutuskan niat. Dia safar, dia putuskan niat, maka masuk perkara makan dan minum, dia ayat sama angkana minkum dan aw ala safarin fa'iddatun ayam dibayar di hari yang lain. Atau ada pun di sini orang sedang berpuasa terutama anak-anak kemudian dia berdusta, kemudian dia bergibah dan saling mencela disebutkan kamu di sini tidak hanya binatang yang ada tapi binatang hayalan dasar kamu Tyrannosaurus dasar kamu t jadi celaannya bukan hanya anjing, himar, Keledai bukan, tapi dasar Pyrex. Yang satu lagi juga marah. Dasar kamu kingkong. Alhasil seperti itu. Ataupun perkara-perkara yang tidak ada. Akhirnya dia pun masuk kepada perkara yang mengurangi pahala. Kenapa? Karena datang nahi hmm dan tidak berhubungan dengan apa syarat. Maka ini contoh yang ketiga. Maka kesimpulan ibarat al dari pembatal puasa yang mutafakun alaih al-azm alal fitr liqat Kenapa? Karena niyah adalah syarat diterimanya puasa, syarat sehat, maka datang nahi kembali kepada syarat sehingga menghancurkan ibadah. Salah paham إذا نكتفي إلى هنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله في